Seorang yang mencinta kepada saudaranya, maka hendaklah dia mencinta tidak secara berlebihan. Sebagaimana kalau dia benci, maka tidak boleh dia benci secara berlebihan. Maka seorang yang mencinta karena Allah di jalan Allah memberikan cintanya secara at-tawassut, pertengahan. Sesuai dengan kadarnya dan batasnya. Tidak berlebihan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat At-Tirmizi dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidhaka yauman ma ya. Cintailah orang yang engkau cintai tidak secara berlebihan. Ya. Barangkali dia akan menjadi orang yang engkau benci pada suatu hari nanti. Sesuai dengan kadarnya sesuai dengan garis yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan kita kepada seseorang itu tidak boleh membuat kita buta kepada kebenaran. Tidak boleh membuat kita terjerumus kepada kebatilan. Oleh karenanya, kita harus menguasai hati dan jiwa kita di dalam mencinta. Sehingga tidak mencinta secara membabi buta dan melampaui batas. Karena cinta yang membabi buta, seperti yang dikatakan dalam pepatah, ya, Hubbu kali syai' kawayusim. wa yusim. Ya, cintamu kepada sesuatu bisa membuatmu buta, bisa membuatmu tuli. Tidak mau tahu dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana orang yang benci secara membabi buta, dia akan membenci apapun yang datang dari orang yang dia benci, meskipun itu adalah kebenaran. Sehingga dikatakan di dalam sebuah ucapan, ya, dalam sebuah syair, Ainur Ridha tubdil masawiyah Uh, saya ulangi Ainur ridha anil uyubi kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah Mata yang dipenuhi dengan keridhaan, kecintaan anil uyubi kalilah akan tertutupi dari berbagai keaiban. Artinya orang kalau mencinta itu secara membabi buta dan melampaui batas tidak lagi peduli dengan kejelekan-kejelekan orang yang dia cintai. Semuanya terlihat indah, terlihat baik. Makanya ada istilah sampai ah ya sampai kotoran pun terasa coklat katanya. Ya. Kalau sudah mencintai secara membabi buta. Semuanya itu kelihatan indah, baik. Wah, Masya Allah Nah, ini kalau mencinta secara membabi buta. Ya. Tidak peduli apapun kondisi orang itu. Nah, kita tidak boleh demikian. Ya. Sebagaimana disebutkan wa ainus sukti, ainus sukht tubdil masawiyah. Ya. Mata yang dipenuhi dengan kebencian, kemarahan kepada sesuatu, tubdil masawiyah akan menampakkan berbagai kejelekan-kejelekannya. Ya, ini juga membenci secara membabi buta. Sehingga perkara-perkara apa saja, sekecil apapun kesalahan dan kejelekannya tampak besar di matanya. Jelas. Karena dia melihatnya dengan mata kebencian. Ya. Bahkan sebagian manusia karena terlalu bencinya sampai dia melihat yang baik pun sudah menjadi jelek. Ya. Nah, yang penting bukan dia. Ini juga melampaui batas. Nah, oleh karena itu, kecintaan kita jangan membuat kita buta dari kebenaran dan jangan membuat kita terjerumus ke dalam kebatilan. Maka rasa cinta itu haruslah pertengahan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Habib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidhaka yauman ma cintai orang yang engkau cintai secara tidak melampaui batas barangkali dia akan menjadi orang yang engkau benci pada suatu hari nanti nah Umar ibn khattab pernah memberikan nasihat kata beliau ya aslam la yakun hubbuka kalafan wala bughdhuka talafan ya. wahai aslam Janganlah rasa cintamu itu menjadikan sesuatu yang memberat-beratkan diri melampaui batas. Dan jangan pula rasa bencimu itu menjadi kebinasaan, kehancuran. Kultu wa kaifa Aku bertanya bagaimana hal itu? Bagaimana hal itu bisa terjadi? kala idza ahbabta fala taklaf kama yaklafus as-sabiyyu bisyai' yuhibbuh Ya. Apabila engkau mencinta maka jangan membebani diri. Ya, sebagaimana seorang anak kecil yang membebani diri kalau dia sudah mencintai sesuatu. Coba lihat anak kecil itu, kalau dia sudah suka dengan sesuatu, dia sanggup nangis satu harian penuh kalau nggak dikasih. Ya enggak? Nah, itu. Nah, jangan demikian. Wa idza abghatta fala tubghid bughdhan yuhibbu an yatlafa sahibuka wa yahlak. Dan kalau engkau membenci, jangan engkau membenci dengan kebencian yang engkau suka bahwa sahabatmu itu binasa dan hancur. Ya. Jangan mencinta secara membabi buta melampaui batas sebagaimana jangan membenci secara membabi buta dan melampaui batas. Nah, maka cinta yang pertengahan adalah yang terbaik. Ya, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka tatkala kita mencintai seseorang, bukan berarti kita akan membenarkan apa yang dia salah. Dan bukan berarti pula kita menyalahkan apa yang dia benar kalau kita benci kepadanya. Kebenaran itu dari siapapun datangnya, meskipun dari orang yang kita benci, tetap kita katakan itu benar. Ya. Meskipun kebenaran itu yang mengucapkannya adalah orang-orang yang bahkan dibenci oleh Allah dan Rasulnya, seperti Yahudi dan Nasara. Kalau dia mengucapkan kalimat yang benar, kita katakan benar. Ya. Tapi kita membenarkan bukan semata-mata karena dia yang mengucapkan, kita tahu itu benar karena dibenarkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebenaran itu adalah dhalatul mu'min. Barang hilangnya seorang mukmin. Aina wajadaha akhadaha. Di mana dia mendapatkannya maka dia akan mengambilnya. Nah, sebagaimana kalau kita mencintai seseorang, kita tidak akan menerima semua ucapannya kalau memang terbukti dia salah maka ucapannya akan kita katakan salah walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan kita sehingga cinta kita tidak membuat kita buta kepada kebenaran ya Al Imam Malik rahimahullah menyatakan kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad setiap orang itu bisa diambil ucapannya bisa ditolak kalau kita cinta kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang mempunyai kehormatan di dalam agama sekalipun, bukan berarti semua ucapannya kita ambil. Ketika memang ucapan itu kita tahu dengan yakin bahwa tidak sesuai dengan kebenaran, maka kita nyatakan kita tidak menerima ucapannya. Sebab setiap orang dikatakan oleh Al Imam Malik rahimahullah Kullu ahadin yukhadu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak. Illa sahiba hadzal qabr. Kecuali pemilik kuburan ini dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu mencinta yang pertengahan. Ya. Kalau kita mencintai seseorang yang salah tetap salah. Tetapi kita ingin untuk kebaikannya, kesalahan itu tidak menjadi sebab di mana kita kemudian merenggangkan persaudaraan dengannya, menjatuhkannya, menggugurkannya. Tetapi justru orang yang bersaudara ketika dia mencinta karena Allah dan di jalan Allah dan dan dia mendapatkan saudaranya dalam keadaan tersalah, itulah fungsinya persaudaraan. Orang yang salah itu dikembalikan kepada yang benar dengan cara yang baik dengan cara yang penuh keinginan untuk membawanya kepada kebaikan. Ya, sehingga saudaranya itu kembali kepada kebaikan. Demikian pula orang yang benci bukan berarti kalau dia mengucapkan kebenaran dia menolak kebenaran itu, ya. Dia akan ambil kebenaran itu karena memang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa bencinya tidak menghalanginya untuk menyatakan yang benar itu adalah salah. Tidak tidak menghalanginya untuk menyatakan yang benar itu adalah benar. Barakallahu fiikum. Naam. Al, Al Hasanul Basri rahimahullah pernah mengucapkan ahibbu haunan wa abghidhu haunan. Mencintailah secara tidak melampaui batas dan membencilah secara tidak melampaui batas. Fakat afrato akwamun fi hubbi akwamin fahalaku. Karena beberapa kaum telah melampaui batas di dalam mencintai kaum-kaum yang lainnya sehingga mereka binasa. Dan wa afrato akwamun fi bukhdi akwamin fahalaku. Ada beberapa kaum yang melampaui batas di dalam membenci kaum yang lainnya sehingga mereka pun binasa. Nah, maka haruslah pertengahan haruslah pertengahan di dalam mencinta karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, kita juga perlu mengetahui bahwa orang yang saling mencinta bukan tidak mungkin akan berbeda pendapat, berselisih. Ya. Sebagaimana ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi saw. Alaihi Wasallam Mungkin saja terjadi di antara mereka silang pendapat, ya, perselisihan. Ya. Tetapi tidaklah yang demikian itu menggugurkan persaudaraan di antara mereka. Ya. Mereka akan menjaga hak saudaranya meskipun dia tidak sesuai dengan saudaranya. Ya. Selama perselisihan dan perbedaan itu adalah perselisihan dan perbedaan yang lahir karena bedanya pandangan ya, dalam hal-hal yang memang bisa ditolerir bedanya pandangan dalam hal itu maka ahlus sunnah akan saling memaklumi dengan saudaranya ya. kalau beda pandangan itu adalah perbedaan yang satunya benar yang satunya salah maka mereka berupaya untuk bagaimana mengembalikan yang salah kepada yang benar dengan cara yang paling terbaik Karena ahlus sunnah itu diajari untuk mempunyai an-nasihah bagi sesama kaum muslimin. Apa artinya an-nasihah? An-nasihah itu artinya adalah iradatul khairi lil mansuhilah. Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Maka bagaimanapun juga saudara kita yang tersalah kita berupaya bagaimana dia kembali kepada yang benar dengan cara yang terbaik ya, dengan cara yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi seorang yang lemah lembut. Ya. Beliau sabar kepada para sahabatnya, mengarahkan sahabatnya, menjauhkan mereka dari kejelekan, mengingatkan mereka apabila mereka salah dengan penuh hikmah, dengan penuh kelemah lembutan sehingga kebenaran itu tersampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin Allahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dan dengan kasih sayang dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka Jikalau seandainya engkau adalah seorang yang fadhan, seorang yang kasar, yang kaku, yang keras. Ghalidhal qalbi, yang hatinya keras, kasar, kaku. Lan fadhu min haulik. Niscaya mereka itu akan berpaling dari sisimu. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semestinya sifat beliau kita tiru sehingga kebenaran itu menjadi tersebar di tengah-tengah manusia terutama di tengah-tengah kaum muslimin dan terlebih lagi di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan apabila terjadi perbedaan silang pendapat di antara kita ada solusi-solusi yang telah diberikan diajarkan di dalam Al-Qur'an di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diarahkan oleh para ulama kita. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit menukilkan ucapan Syekh Mukbil, guru kami Syekh Mukbil rahimahullah di dalam nasihat beliau kepada ahlu sunnah untuk mensikapi perbedaan pendapat, perselisihan di tengah-tengah ahlu sunnah. Semoga dengan yang demikian kita berharap Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hati kita, persaudaraan kita di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena membina persaudaraan itu bukan perkara yang mudah. Ya. Allah ketika mengikat kita di atas Islam dan di dalam mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam itu adalah persaudaraan yang semata-mata karena keutamaan dan kemurahan Allah. Ya. Bukan karena kehebatan seseorang. Bukan karena ke kekayaan seseorang. Bukan karena kefasihan retorika seseorang. Bukan karena kedalaman ilmu seseorang. Bukan karena pengaruh seseorang dan bukan karena alasan-alasan yang lainnya, semata-mata merupakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yang tidak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Ya, persaudaraan ini tidak ada harganya. Untuk kesenangan-kesenangan dunia tidak akan bisa membayarnya. Apapun, harta benda, kemewahan, apa saja yang kita kerahkan dari kehidupan dunia ini tidak akan bisa membeli persaudaraan. Ya. Semua itu yang berbuat adalah Allah. Allah yang menjinakkan hati di antara kita. Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Lau anfatta ma fil ardi jami'an. Apa kata Allah? Ma allafta baina qulubihim. Jikalau seandainya engkau mengeluarkan dana, ya, mengeluarkan biaya dengan senilai semua isi muka bumi ini. Ma'alafta baina qulubihim. Kata Allah, engkau tidak akan pernah mampu menjinakkan hati di antara mereka. Ini karunia dari Allah yang harus kita jaga. Yang harus kita bersyukur kepada Allah karena karena karunia yang besar ini tadi. Allah telah memberikannya kepada kita karena keutamaan dan kemurahan Allah tabaraka wa taala, maka jangan sampai kita sia-siakan. Ya, jangan kita berbuat sembrono terhadap persaudaraan ini. Jangan kita menghapuskannya dengan mudah. Jangan. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya Orang-orang yang memecah belah di tengah-tengah kaum muslimin, terlebih di tengah-tengah ahlus sunnah, maka niscaya dia akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Nah, karena ini adalah karunia Allah yang pat, yang patut untuk disyukuri. Ya, yang patut untuk disyukuri. Nah, makanya Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jagalah persaudaraan ini dengan sebaik-baiknya dengan hati yang murni karena Allah di jalan Allah dan berikan porsinya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka diantara nasihat Asyikh Asyikh Mukbil rahimahullah terhadap perselisihan yang terjadi di antara ahlus sunnah di masa ini. Pertama kata beliau, untuk mengatasinya biiznillah, ada beberapa hal yang telah dituntunkan kepada kita. Di antaranya adalah, marilah kita berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada perbedaan tersebut. Ya, rujukan kita, bainana kitabullah wasunnatu wasunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita ada kitabullah dan sunnah nabi. Kita bisa berhukum kepada keduanya. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Ya. Dan jika kalian berselisih pada suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir itu lebih baik dan lebih bagus penyelesaiannya. Yang kedua, bertanya kepada para ulama dari kalangan ahlus sunnah supaya kita diarahkan kepada hal yang baik. Ya, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian memang tidak mengetahuinya. Nah, kata beliau, para penuntut ilmu atau sebahagian dari penuntut ilmu merasa bangga dengan ilmu yang ada pada dirinya. Sehingga dia mendebat setiap orang yang menyelisihinya, kata beliau. Ini adalah salah satu sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah ahlus sunnah itu. Ya, setiap orang yang menyelisihinya dia debat, dia bantah, dia bertikai dengannya. Ini adalah sebab perselisihan. Pulangkan urusannya kepada ahlul ilm. Ya. Mintalah arahan dari mereka. Ambillah apa yang mereka nasihatkan. Semoga yang demikian itu membawa kepada hal yang lebih baik. Membawa kepada hal yang lebih baik. Hanya saja yang perlu kita jaga di dalam kita mengambil nasihat, arahan atau fatwa ahlul ilm ini sangat penting. Ya, ini sangat penting niatkan benar-benar karena kita ingin mengamalkan agama Allah. Bukan karena adanya kepentingan tertentu. Niat-niat yang selain Allah Azza wa Jalla. Isi hati kita siapa yang tahu? Yang tahu hanya kita dan sebelumnya adalah Allah. Ya. Kita tidak akan mengarah kepada yang lebih baik Allah tidak akan menurunkan barokahnya ketika kita mengambil sebuah fatwa ulama atau sebuah nasihat ulama tapi niat kita bukan untuk mengamalkan agama Allah bukan untuk kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam karena barangkali lebih mencocoki kita karena hawa nafsu kita ada di dalamnya ya atau karena hal-hal lain hanya kita dan Allah yang tahu. Maka jujurlah di dalam mengambil arahan itu semoga arahan tersebut membawa kebaikan untuk diri kita dan juga untuk segenap kaum muslimin, saudara-saudara kita yang seiman, terlebih lagi kepada saudara-saudara kita ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu perkara yang berangkat dari niat yang ikhlas, kemurnian jiwa, hati yang bersih, yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya pastilah akan membawa ber, membawa berkah akan membawa kebaikan yang banyak bukan akan membawa musibah bukan akan membuat permasalahan semakin keruh semakin kacau bukan akan membuat keonaran dan keributan dia akan membawa berkah karena berangkat dari hati yang bersih niat yang baik hati yang mengharapkan kebaikan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin ya. sehingga dia akan melakukan yang terbaik dengan penuh kasih sayang yang yang penuh dengan kelemah lembutan hikmah dan mengarah kepada hal-hal yang positif bagi saudaranya bukan kepada hal-hal yang membuat permasalahan itu akan semakin kacau dan semakin keruh nah barakallahu fikum kemudian Di antaranya yang beliau nasihatkan ya, adalah di tengah-tengah perselisihan dan pertikaian itu hendaknya kita bersikap al-iqbal ala talabil ilm. Ya. Banyak menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, mempelajari agama Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua pertikaian, perselisihan keonaran, keributan, kekacauan, fitnah itu terjadi karena kebodohan kita. Ya. Yang kemudian membonceng di dalamnya hawa nafsu kita. Ya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nah, kalau kita menyibukkan diri dengan ilmu, apa yang bermanfaat dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisinya akan lebih baik. Tetapi kalau di masa-masa terjadinya perselisihan, pertikaian, persaudaraan yang renggang, kita menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang semakin membuat api fitnah itu berkobar dengan dahsyat, maka ini akibatnya akan sangat tidak baik bagi persaudaraan itu sendiri dan bagi kemanfaatan kaum muslimin. Ya. Nah, dan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah telah mengingatkan bahwa di masa-masa fitnah itu akan muncul para sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang pandir, orang-orang dungu yang mereka menyalakan api fitnah. Berbagai kobaran fitnah itu akan semakin menyala, semakin membesar, semakin kacau, semakin semeraut. Ya. Nah, maka kita hendaknya hati-hati dari para sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang pandir, orang-orang dungu yang justru mengacaukan kondisi dan keadaan. Ya, dan biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai kesibukan dengan ilmu. Ya. Orang-orang yang kehidupannya jauh dari ilmu. dan bahkan mereka ini biasanya muncul spesialisasinya di masa-masa fitnah. Ya, muncul kelihatan batang hidungnya. Tapi kalau di masa aman tidak ada fitnah, hilang seolah-olah ditelan bumi. Ya, tidak ada kabar. Ya, begitu terjadi perselisihan, pertikaian, fitnah, dia muncul. Seolah-olah dialah orang yang paling semangat untuk membela agama. Padahal la yu'raf bil ilm, wa la yu'raf min ahli ilm, wa la yu'raf min talabatil ilm. Padahal dia tidak dikenal dengan ilmu, tidak termasuk dari golongan para ulama, bahkan tidak termasuk dari kalangan para penuntut ilmu. Orang-orang yang seperti ini biasanya sangat membahayakan di masa-masa fitnah. Nah, supaya kita tidak termakan dengan mereka, sibukkan diri dengan ilmu. Hindari-hindari perdebatan. Ya, jauhkan diri dari perkara-perkara yang melalaikan kita dari ilmu dan amalan soleh. Karena itu akan membuat kita semakin jauh dari saudara kita. Hati kita akan semakin panas dengan kobaran-kobaran api fitnah. Nah, kata beliau, sibukkanlah dirimu dengan ilmu. Ya. Dan engkau apabila melihat kepada kekuranganmu kata beliau, engkau dapatkan bahwa dirimu bukanlah siapa-siapa sehingga engkau pantas berbicara mengenai fitnah. Ya. Nah, kalau engkau kata beliau, "Idza nazarta ila haula'il khuffat syaghalta bi 'anil intiqadi 'alal akharin." Kalau engkau mau mengkoreksi dirimu, melihat dirimu, introspeksi dirimu. Ya, dan kau bandingkan dengan para ulama-ulama besar, para huffazul hadis, a'immah semacam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, para ulama Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, para jibal, ya, para ulama yang keutamaannya dan keilmuannya sebesar gunung, engkau akan mendapatkan dirimu la syai', tidak ada apa-apanya. Siapa engkau ini? Apa keutamaanmu, apa kelebihanmu, apa ilmumu? Ya, sehingga engkau menyibukkan diri dalam setiap waktu, setiap harimu, setiap kesempatanmu hanya bicara fitnah saja, perselisihan, pertikaian yang tidak ada hentinya. Ya. Kata beliau, apabila engkau melihat kepada para ulama al-huffaz, para penghafal ilmu tersebut, syaghalta bi nafsika anil intiqadi alal akharin. Niscaya engkau akan menyibukkan dirimu dari mengkritik orang lain. Ya, kata beliau, niscaya engkau akan menyibukkan dirimu dari mengkritik orang lain karena engkau lah syai, tidak ada apa-apanya. Ya sudah bodoh, nggak punya ilmu, ya kan? Bahkan bahasa Arab pun tidak bisa, tapi seolah-olah yang paling benar. Ya. Ini bukan jalannya ulama. Ini bukan jalannya ulama. Barakallahu fikum. Nah. Maka sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Kemudian diantaranya Kata beliau, lihatlah bagaimana perselisihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang setelah mereka dari kalangan para ulama yang terkemuka. Kalau engkau melihat perbedaan pendapat di antara mereka, perselisihan mereka, niscaya engkau akan membawa orang-orang yang menyelisihimu di atas keselamatan dan engkau tidak menuntutnya untuk tunduk kepada pendapatmu. Itu kata beliau. Ya. Dan engkau akan tahu bahwa jika engkau menuntutnya untuk tunduk kepada pendapatmu, kepada pandanganmu, kepada pikiranmu, berarti engkau mengajaknya untuk mengabaikan pemahamannya, mengajaknya untuk menggugurkan akalnya. Engkau mengajaknya berarti untuk taklid kepadamu, ya, mengekor, membabi buta kepadamu. Sementara sikap membabi buta dalam mengikuti dalam mengikuti seseorang dalam urusan agama itu adalah perkara yang haram. Kemudian beliau membawakan firman Allah di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Ya, itu nasihat beliau. Ya, Nah, jadi orang yang mau melihat perselisihan para sahabat, perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang terkemuka, dia tidak akan memaksa orang lain untuk ikut pendapatnya. Pandangannya, apalagi urusannya adalah urusan-urusan yang berangkat dari hasil istihadiah, Penilaian terhadap orang tertentu, ya, masalah tertentu yang tidak ada nas secara qat'i baik itu dari Al-Qur'an ataupun al hadith dan bukan pula masalah yang menjadi usul yang disepakati di antara ahlus sunnah. Yang disepakati di kalangan para ulama. Tapi hasil dari pandangan-pandangan. Penilaian-penilaian kepada sesuatu. Perkara-perkara istihadiah dalam hal ini tidaklah membuat seseorang harus memaksa orang lain mengikuti pendapatnya. Ya, di sini harus ada sikap toleransi. Yang penting yang harus kita tanamkan bersama saudara-saudara kita kaum muslimin bahkan juga kepada ahlu sunnati wal jamaah hendaknya masing-masing yang punya pandangan niat untuk mencari kebenaran adalah yang paling utama ya. niatnya adalah mencari mencari kebenaran bukan mengikuti hawa nafsu maka masing-masing mengambil pandangan sesuai dengan kebenaran yang tampak olehnya dalam masalah itu karena tidak tidak ada nas yang qat'i baik dari Al-Qur'an atau dari Al-Hadis ataupun dari kesepakatan para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Nah. Cukup. Ya. Jazakallahu khair. Demikian pula yang terakhir dari arahan beliau dari permasalahan-permasalahan yang bisa menghentikan pertikaian dan perselisihan dan menjaga persaudaraan di antara orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya mereka itu kata beliau ya melihat kepada kondisi masyarakat Islam sekarang ini dan coba lihat berbagai bahaya yang sedang mengintai mereka. Ya. Coba lihat kondisi umat Islam dan lihat bahaya-bahaya yang ada di sekeliling mereka. Ya. Dan lihat pula bagaimana kebanyakan dari kalangan muslimin itu dipenuhi dengan kebodohan tentang agamanya. Ya, di antara kita kaum muslimin sekarang ini secara umum, ya ada yang masih banyak yang belum bisa baca Quran, ya meskipun dia sudah mendapatkan gelar yang tinggi dari sisi keilmuan dunianya, ya, akademik, tetapi sering sekali kita mendapatkan dia bodoh tentang agamanya, nggak bisa baca Quran bahkan. Padahal ini hal yang sangat dasar di dalam Islam, ya, tidak tahu baca Quran, nggak tahu membedakan huruf hijaiyah bahkan. Nggak usah kan baca Quran membedakan huruf hijaiyah tidak tahu. Ya. Oleh karena itu, coba lihat kata beliau, ya, kondisi keadaan kaum muslimin itu dan bahaya yang mengitari mereka serta kebodohan dari kebanyakan pemeluknya. Kalau engkau melihat bagaimana masyarakat Islam yang ada sekarang ini, engkau akan menyibukkan dirimu dari saudaramu yang menyelisihimu dalam hal pemahaman. Ya, engkau akan lebih pentingkan mana yang lebih yang lebih penting sebelum yang berikutnya. Ya. Nah, kenapa kita harus berselisih, saling menjauh, saling memboikot, ya? saling memutuskan tali persaudaraan sesama teman-teman kita ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara bahaya yang berada di luar kita jauh lebih dahsyat. perbuatan ya. Perbuatan-perbuatan syirik yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, penyembahan-penyembahan kepada kuburan, ya. pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang membawa mereka kepada kekafiran terhadap Allah dan Rasulnya, ya. pemikiran-pemikiran ilhadiyah yang menentang Allah dan Rasulnya, bahkan pemikiran ateis sekalipun disebarkan di tengah di tengah-tengah mereka, pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang jauh lebih berbahaya kepada agama dan kaum muslimin. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kenapa seperti itu kata beliau? Coba engkau perhatikan kondisi kaum muslimin itu. Ya. dan bahaya yang sedang mengitari mereka engkau akan sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan kaum muslimin daripada sibuk dengan saudaramu. Nah, inilah dakwah yang diajarkan oleh Nabi kata beliau. Ya, tatkala beliau mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mengatakan hendaknya awwalu ma tad'uhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadikan dakwahmu yang pertama adalah mengajak kepada tauhid, yaitu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, ini poin yang terakhir dari beberapa nasihat beliau. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita mendapatkan kemanfaatan dengan apa yang kita dengar. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.